Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ini, majelis uh, eh, pembacaan kitab Raqais fi Tarbiyatil Abna yang disusun oleh uh, Fadilatul Syekh Dr. Al-Ustaz uh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Eh, Al-Badr hafizahullahu taala. Uh, kaum muslimin, para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Kita masih membahas uh, bagian yang kelima dari rakizah, dari rakais atau prinsip-prinsip pokok dalam mendidik anak yaitu memberikan nasihat dan pengarahan kepada mereka. Pada pertemuan uh, kemarin telah kita jelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pengarahan kepada anak-anaknya, tidak membiarkan anak-anaknya begitu saja tanpa ada pengarahan. Ya, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan sebutkan beberapa eh, nasihat atau wasiat yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang termaktub dalam Al-Quran. Sini beliau akan bawakan eh, wasiat atau nasihat dan pengarahan dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim serta juga beliau akan nukilkan beberapa wasiat dan nasihat para nabi kepada anak-anak mereka. Mungkin ini bisa kita jadikan sebagai standar ya. Apa sih yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Pengarahan seperti apa yang hendaknya kita tekankan kepada anak-anak kita? Baik. Uh, di sini beliau bawakan ya uh, ucapannya Luqman Al-Hakim Eh, kepada anak beliau. Lukman ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang siapa beliau. Uh, sebagian mengatakan bahwa Lukman al-Hakim ini adalah salah seorang qadi dari kalangan Bani Israel. Ya, Lukman al-Hakim, dia disebut al-Hakim karena beliau memiliki banyak hikmah ya, petuah-petuah. Disebut Lukman al-Hakim. Sebagian mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, mereka mengatakan bahwa Luqman ini adalah uh, seorang kodi dari uh, qadinya Bani Israel. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia adalah seorang bekas budak yang berasal dari Nuba. Ya, Nuba itu daerah selatannya Mesir. Ya, budak berkulit hitam digambarkan fisiknya dalam beberapa asar. Beliau adalah seorang budak yang berkulit hitam, ya, kemudian hidungnya uh, pesek, Ya, namun beliau memiliki kata-kata hikmah yang luar biasa. Ya, kata-kata hikmah yang luar biasa. Oleh karena itulah beliau dijuluki sebagai Luqman Al-Hakim. Ya, bahkan nama beliau ini diabadikan sebagai salah satu surat di dalam Al-Qur'an, surat Luqman. Maka Luqman ini ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, beliau memberikan wejangan kepada anaknya. Ini yang bisa kita jadikan patokan apa sih yang harus menjadi prioritas seorang ayah ya e, dalam memberikan wejangan kepada anak-anaknya. Mari kita simak apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putra beliau ketika dia memberikan nasihat kepada putranya tersebut. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah karena sesungguhnya syirik itu merupakan kedoliman yang besar. Nah, ini menunjukkan kepada kita perkara yang prioritas pertama apa? Kita arahkan anak-anak kita itu untuk menjaga tauhidnya. Ya, jangan sampai dia kemudian terjatuh pada kesyirikan. Ini yang perkara yang pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada putra beliau, ya Bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, ini juga harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Permasalahan akidah, permasalahan tauhid anak-anak kita hendaknya menjadi anak-anak yang memiliki kekokohan dalam tauhidnya. Ya, jangan sampai dia memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, penyimpangan-penyimpangan akidah seperti yang kita sebutkan uh, kemarin ya. Karena sebagian uh, apa buku-buku atau media-media ya di dalamnya terdapat berbagai macam penyimpangan akidah. Maka menggambarkan misalnya dikisahkan bahwa rezeki yang kita dapatkan ini dari dewa-dewa ya atau ada sebagian di antara manusia ini memiliki kekuatan untuk mengatur alam semesta. Ini ada dalam eh, kisah-kisah, uh, komik-komik dan film-film yang diputar di tengah-tengah kita. Maka anak-anak kita harus kita jaga tauhidnya, jangan sampai terpengaruh dengan tontonan-tontonan semacam ini atau kita larang sama sekali dari mengkonsumsi tontonan-tontonan semacam itu. Ya. Jadi ini perkara yang pertama yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedoliman yang besar. Ya. Jadi anak-anak diajari masalah tauhid, kemudian dikenalkan juga dengan berbagai macam kesyirikan. Ya, kesyirikan tersebar di tengah-tengah kita, ya, baik itu lewat bentuk apa berdoa kepada yang selain Allah, baik itu dalam bentuk ya menyembelih untuk selain Allah, praktek sihir dan perdukunan. Nah, ini kita ingatkan anak-anak kita tentang permasalahan ini harus diapa? diwaspadai dan dijauhi. Ya, masalah sihir ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat populer ya eh, novel atau film tentang penyihir anak-anak. Nih, anak-anak kita terpengaruh juga menganggap bahwa sihir itu ada ada sihir yang baik, ada sihir yang baik, ada sihir yang jahat. Nah, ini hati-hati ya semua sihir dalam Islam ini merupakan kekufuran. Karena tidaklah seseorang itu mendapatkan kekuatan sihirnya melainkan karena bantuan dari syaitan. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Ya, e, tidaklah Sulaiman itu kafir akan tetapi syaitan itulah yang kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir merupakan kekufuran. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dan kami wasiatkan manusia ya tentang kedua orang tuanya. Kami mewasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan semakin melemah. Wa fisaluhu fi amain kemudian menyusuinya dalam jangka waktu dua tahun. Anishkuli wali wali daika ilayyal masir. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu ilayyal masir. Kepadakulah kalian akan kembali. Kepadakulah kalian akan kembali. Nah ini perkara yang kedua, ini tentang apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga perkara yang penting di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa'budu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah ya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan digandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua sehingga berbakti kepada kedua orang tua ini hendaknya menjadi prioritas ya hendaknya menjadi prioritas setelah hak Allah dan Rasulnya maka yang menjadi prioritas kita untuk kita tunaikan adalah hak kedua orang tua kita. Adalah hak kedua orang tua kita. Baik. Terutama ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya ya di uh, dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah. Kemudian menyusui dia wa fisaluhu fi amain. Kemudian menyusuinya dalam jangka waktu dua tahun. Ya, ini merupakan jasa seorang ibu ya, yang menyebabkan seorang ibu itu ya mendapatkan hak tiga kali ya daripada seorang bapak. Atau Nabi SAW dalam uh, hadis yang diwetkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala datang seseorang kepada Nabi saw, kemudian bertanya kepada beliau saw, ya Rasulullah ya Rasulullah man ahakun nas bihusni uh, bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dariku? Maka Nabi mengatakan ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Sumaman ya Rasulullah?" Ya, "Summa ummu," kemudian ibumu. "Sumaman ya Rasulullah?" "Summa ummu," kemudian ibumu. Jadi ibu disebut tiga kali. "Sumaman ya Rasulullah?" Kemudian setelah itu siapa wahai Rasul? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Summa abuk," baru kemudian bapakmu. Ini menunjukkan posisi ibu yang eh, hendaknya kita hormati. Ya, para ulama diantaranya Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi ibu eh, tiga kali ya karena ada tiga perkara yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak ada tiga kebaikan seorang ibu ya kepada anaknya yang tidak mungkin tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah. Yang pertama adalah mengandung. Kemudian yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Ya, tiga hal ini nggak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Oleh karena itulah ya di sini uh, diwasiatkan kepada uh, diwasiatkan untuk apa? Memperhatikan keadaan ibu. Ya. Jadi diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, ibunya telah mengandung dia ya e, dalam keadaan lemah dan semakin melemah kemudian menyusuinya dalam waktu dua tahun maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku bersyukur atas nikmat yang Allah berikan wali wali daik dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu ilaikal masir ya hanya kepada Allah lah hanya kepada kulah kalian akan kembali. Ya, ingat ya, kita hendaknya berbakti kepada orang tua. Ya, ini juga satu perkara yang hendaknya kita wasiatkan kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya. Dan hendaknya kita memberikan contoh ya, barokallahu fiik. Kalau kita ingin agar anak-anak kita itu berbakti kepada anak kepada kita nanti, kita pun harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita pun harus berbakti kepada orang tua kita. Jangan kemudian kita mengharap anak-anak kita berbakti namun kita sendiri ya durhaka kepada orang tua kita. Karena pada hakikatnya anak itu hanya mengcopy paste dari orang tuanya. Apa yang dia lihat perlakuan orang tua yang terhadap kakek dan neneknya inilah yang akan menjadi perlakuan dia kelak terhadap diri kita. Kemudian kata <clears throat> kata Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, artinya ketika orang tua itu memerintahkan untuk melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kekufuran, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, fala tuti'huma maka janganlah kalian mentaati keduanya. Janganlah kalian mentaati keduanya. Jadi ada batasannya. Taat kepada orang tua tidak kemudian menyebabkan kita melanggar syariat Allah apalagi sampai melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ini satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa bakti kita kepada orang tua bukan berarti kemudian kita ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada batasannya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ta'ata li makhluqin ya innam ah, la ta'ata fi ma'siyatin ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Ya, ini imam hadisnya Abdullah bin Umar atau hadisnya Ali bin Abi Thalib atau keduanya meriwayatkan hadis yang yang semisal ya sehingga ketaatan itu tidak e, diberlakukan ketika diperintahkan dalam perbuatan kemaksiatan apalagi kesyirikan ya wa in jahadaka ala an tusyrika bima in fala tuti'huma jangan kalian mentaati mereka berdua tapi tetap memperlakukan mereka dengan baik. Wa huma fid dunya ma'rufan. Dan perlakukanlah mereka berdua di dunia dengan baik. Jadi walaupun orang tua kita masih berada dalam kekufuran atau bahkan juga mengajak kita untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mentaati mereka, namun kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka itu tetap ada. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Ya, perlakukanlah, pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan ikutilah jalan orang-orang yang berserah diri ya kepadaku. Kemudian ilayya marji'ukum hanya kepadakulah tempat kalian kembali faunabiukum bima kuntum ta'malun. Maka aku akan uh, khabarkan kepada kalian apa yang dahulu kalian lakukan. Ya. Jadi ini uh, apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mengingatkan agar kita senantiasa mengikuti jalan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lepas dari pengamatan ya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kepada kita. Ya, sehingga hati-hati nak kita kita apa katakan kepada anak-anak kita, hati-hati nak. Ya, jangan kemudian kita merasa santai dengan perbuatan dosa. Jangan kemudian kita meremehkan perbuatan dosa, apalagi kedoliman kepada sesama. Karena sesungguhnya segala yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah akan tampakkan itu semua. Tidak ada sesuatu apapun yang nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sebesar biji sawi, ya, suatu perkara yang sangat kecil itu nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita akan mendapatkan e, balasan dari perbuatan kita. ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa وَمَنْ ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan ya walaupun itu hanya sebesar darah, sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan melihat balasan dari perbuatannya tersebut. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun itu sebesar zarah, sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan melihat ya akibat dari perbuatannya tersebut. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar dia tidak menjadi orang yang zalim. Agar dia dimanapun dia berada, dia menyadari betul bahwa tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita melepas anak kita jauh ya, dia harus studi ke luar negeri atau dia harus uh, berada jauh dari kita. Kalau kita sudah tanamkan prinsip-prinsip seperti ini, maka insya Allah dia akan selalu sadar. Tanpa ada pengawasan orang tuanya, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengawasi gerak-geriknya dan dia senantiasa sadar bahwa setiap perbuatannya akan di balas nanti di akhirat. Masya Allah ya. Jadi kita tanamkan muraqabatullah. Ya, jangan kemudian kita tanamkan kepada anak-anak itu untuk takut pada bapak dan ibunya. Ya, bapak dan ibunya dia kalau kita tanamkan prinsip takut kepada bapak dan ibunya, begitu dia tidak di hadapan bapak dan ibunya, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Namun kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita muraqabatullah, ya, rasa takut kepada Allah, merasa takut senantiasa diawasi oleh Allah, maka enak kita ngelepas mereka. Ya, walaupun berada jauh dari kedua orang tuanya, namun mereka senantiasa menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama. Ya, ini yang kadang-kadang luput orang tua ya, tidak dibuat anak-anak itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak dibuat takut kepada bapak dan ibunya. Akhirnya ketika dia lepas dari bapak dan ibunya nggak ada yang mengawasi, ya. Akhirnya dia berbuat seenaknya saja. Ya, ini saya pengalaman pribadi ya melihat uh, sebagian anak-anak ya, anak-anak yang mungkin selama ini uh, dia bersama ibunya, bapaknya dididik dengan uh, begitu baik ya. Namun mungkin kurang uh, penanaman murakabatullah kepada anak-anak tersebut. Begitu mereka belajar ke luar negeri atau mereka belajar di pondok ya yang tidak ada pengawasan orang tuanya, tidak ada siapa yang mengawasi, mereka kemudian berbuat seenaknya. Ya, Perbuatan-perbuatan yang dahulu mungkin mereka takut melakukannya karena ada bapak dan ibunya, begitu mereka lepas dari bapak dan ibunya tidak ada pengawasan, ya mereka lakukan seenak hati mereka. Ya mereka lakukan. Makanya penting sekali barakallahu fikum para abah wal ummahat, para ayah dan eh, ibu-ibu e, manapun e, eh, Anda berada untuk menanamkan muraqabatullah kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasiat Luqman Al-Hakim kepada putra beliau kata Luqman ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir kata Luqman wahai putraku ya apabila ada sesuatu yang beratnya itu hanya sebesar biji sawi fatakun fi sakhratin kemudian dia berada di atas batu atau samawat atau dia berada di atas langit atau dia au fil atau dia berada di dalam bumi ya tibi Allah ya maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya innallaha latifun khabir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha halus dan maha mengetahui ya maksudnya apa sama dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwa sesuatu yang tersembunyi apapun yang tersembunyi semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak anak-anak kita. Ya. Jangan kemudian merasa uh, apa? merasa aman, ya, merasa aman. Semua perkara yang kita lakukan, semua keburukan yang kita lakukan, walaupun itu hanya sebesar uh, biji sawi ya nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Luqman kepada putranya, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak Inna dzalika min azmil umur. Kemudian kata Luqman kepada putranya, "Wahai putraku, ya tegakkanlah solat. Permasalahan solat, barakallahu fikum, ya. ulang ulang kali kita singgung masalah solat. Ya, ini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, ya. Akimis solat, tegakkanlah solat, jagalah solatmu. Ya. Betapa banyak orang tua meremehkan permasalahan ini ya anaknya tidak dia uh, ajarkan atau tidak dia biasakan untuk melakukan as salah Ketika datang waktunya uh, sudah balik dia, ya kemudian dia apa? Diperintahkan untuk salat sudah susah dia, sudah susah. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dari kecil. Maka hendaknya orang tua memperhatikan permasalahan as-salat, as-salat, salat, ya. Jangan sampai kemudian dia meremehkan permasalahan ini. Banyak di antara ayah dan ibu meremehkan permasalahan ini sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang melalaikan melalaikan sholat. Gak pernah diajari, gak pernah ditegur oleh bapak dan ibunya, tidak pernah diperintahkan oleh bapak dan ibunya untuk menjaga sholat. Sehingga terbawa sampai dewasa, anak-anak tersebut tidak pernah sholat atau dia meremehkan sholat. Satu hal yang nyata ya, banyak kita lihat ya. Sekarang orang-orang meninggalkan sholat itu seperti seperti biasa saja ya seperti nggak ada dosa ya. Jadi seolah-olah sholat itu sebuah sebuah opsi. Anda sholat silahkan, nggak sholat pun nggak apa-apa. Seolah-olah seperti itu. Kita lihat jadi kalau acara uh, kumpul keluarga terkadang tiba waktu sholat, hanya sebagian kecil saja yang kemudian menepi untuk melakukan sholat. Sementara yang lainnya sibuk dengan acara. Ya, atau ketika Anda Anda pernah ikut misalnya acara buka puasa ya. Acara buka puasa. Ya, kalau misalnya acara buka puasa uh, apa? Uh, sekalian reuni dengan kawan-kawan Terkadang yang sholat itu sedikit sekali. Padahal acaranya buka puasa ya. Acara buka puasa. Puasa ini adalah rukun Islam, sholat juga rukun Islam. Tapi ketika apa ada yang sholat, yang sholat sedikit saja. Yang laki-laki, berarti dia laki-laki ya. Ya kalau laki-laki kan tidak ada kemungkinan dia menstruasi. Ya, tidak ada kemungkinan dia menstruasi. Ini sering kita dapati dalam sebagian acara ya orang-orang meremehkan permasalahan permasalahan sholat. Ya, nggak mungkin kan laki-laki menstruasi ya berarti dia apa? Memang meninggalkan meninggalkan sholat. Ya. Sebagai faedah ya disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugo dalam uh, Syekh Mustafa Bugo dan Muhyiddin Mistu dalam kitab Al-Wafi, beliau paparkan pandangan uh, para ulama mazhab tentang permasalahan sholat ya. Sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan as-salah. Ya. Sementara mereka berbeda pendapat tentang hukum apa yang berlaku kepada orang yang meninggalkan sholat Menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat di penjara sampai kemudian dia mau sholat. Ya, jadi tidak dibiarkan berkeliaran orang-orang yang tidak sholat ini, tapi dimasukkan ke dalam penjara agar jangan sampai kemudian menulari yang lainnya jadi malas sholat. Ya, kalau ini diterapkan di negeri kita, ya berapa persen orang yang akan laki-laki kaum muslimin yang akan masuk penjara? Ya, berapa berapa banyak orang yang akan masuk penjara karena tidak melakukan sholat? Ini mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Ini pendapat yang kedua. Ya, atau uh, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya pendapat tiga mazhab bahwa orang tersebut ditangkap kemudian disuruh sholat. Kalau nggak mau sholat dihukum mati, dieksekusi ya, dipenggal kepalanya. Ini menurut tiga mazhab. Jadi mazhab jumhurnya para ulama, orang-orang yang tidak sholat itu hendaknya ditangkap, kemudian kalau tidak mau sholat juga dihukum mati. Cuma ada perbedaan pendapat antara mazhab Maliki, Syafi'i dan uh, Hambali. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki, ketika orang itu dihukum mati, maka mayatnya masih teranggap uh, mayat seorang muslim, jenazah seorang muslim. Jika habis dia menolak untuk sholat, dihukum mati, kemudian dia di apa Eh, diperlakukan jenazah yang seperti jenazah kaum muslimin dimandikan, disolatkan, kemudian dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal ya tidak dianggap sebagai seorang muslim. Jadi tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa as-salah itu merupakan hal yang sangat penting yang harus uh, senantiasa kita tanamkan ya kepada anak-anak kita. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya. Dan perintahkanlah kepada kebaikan dan laranglah dari keburukan. Nah, anak-anak kita kita tanamkan juga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Hendaknya dia ya menjadi orang yang membuat perbaikan di tengah-tengah umat. Jangan kemudian tidak memiliki kepedulian sama sekali dengan apa yang terjadi di tengah-tengah umat, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar ya ini juga harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Ya, ketika mereka melihat kemungkaran, maka hendaknya mereka ingkari kemungkaran tersebut. Kalau mereka memiliki kemampuan, mereka ubah kemungkaran tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam "Man ra'a minkum munkaran fal bi yadihi." Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika raful iman. Ya, <clears throat> apabila uh, di antara uh, apa di antara kalian barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu juga, maka ya dia ubah dengan uh, maaf, maka dia ingkari dengan dengan hatinya. Wadzalika adful iman. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. anak-anak kita hendaknya kita jadikan orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, ya, berdakwah tidak kemudian e, membiarkan terjadinya kemungkaran. Ya, kebanyakan kita ya nggak usahlah ngajar ke anak-anak kita saja ya. Kalau amar ma'ruf itu luar biasa ya. Kalau amar ma'ruf itu luar biasa, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan apa untuk untuk sholat, kemudian e, zakat, puasa dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya birrul walidain itu luar biasa kita amar ma'rufnya. Tapi yang perlu kita perhatikan juga nahi mungkar ya. Kadang-kadang memang luar biasa ya kemungkaran tersebar di tengah-tengah kita. Ya, saya juga e, mengira tersebarnya kemungkaran ini eh, tersebarnya kemungkaran ini bisa jadi menjadi sebab kita ini semua diadab ya. Ya, menjadi sebab kita diadab karena tidak ada pengingkaran mungkin atau lemahnya pengingkaran kita terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kita. Tidaklah kemaksiatan tersebar di tengah-tengah kita ya para wanita mutabarrijat ya, para wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan tabarruj. Ya ada nggak pengingkaran kita? Ya, laki-laki dan perempuan melakukan kemaksiatan yang mereka berboncengan, pacaran, ada nggak pengingkaran kita? Ya, kadang kita lihat di jalan-jalan ya spanduk-spanduk acara-acara maksiat. Spanduk acara-acara maksiat ya. Diskotik baru buka, ada ada diskon minuman keras, apa segala macam ya kegiatan yang disponsori oleh minuman oleh Homer dan lain sebagainya. Ada nggak pengingkaran kita? Ya, ini yang yang perlu kita kuatkan lagi. Ya, yang namanya uh, dakwah itu bukan hanya amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkar, pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya, pengingkaran kepada kemungkaran ini sudah maksimal belum dari kita? Ya. Maka ini pun prinsip yang hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita wa murbil ma'ruf wanha 'anil mungkar. Kemudian wasbir alama asobak. Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa wasbir alama asobak artinya apa? Bersabar atas apa yang menimpamu yang merupakan konsekuensi dari amal ma'ruf nahi munkar tadi. Jadi eh, yang namanya berdakwah ini tidak lepas dari konsekuensi ya. Menyuarakan kebenaran ini tidak lepas dari konsekuensi. Terkadang orang yang menyuarakan kebenaran ya dia akan mendapat banyak orang menentangnya banyak orang mencibirnya, banyak orang mencelaknya. Maka hendaknya dia bersabar. Orang-orang yang meridai, yang yang dia cari dalam dakwahnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan pikirkan manusia. Yang penting bagaimana caranya agar saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amar ma'ruf nahi munkar yang saya lakukan. Wasbir ala ma Bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Itu merupakan konsekuensi engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur. Yang demikian ini merupakan perkara yang Allah wajibkan atas atas dirimu. Kemudian kata Luqman, ya. Kata beliau, "Wala tusair haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Kemudian wasiat selanjutnya agar jangan sombong Kata Luqman, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Ya, anak-anak kita kita ajarkan untuk senantiasa rendah hati, memiliki ya eh, ketawaduan Jangan kemudian dia berada di tengah-tengah manusia, berjalan di tengah-tengah manusia dengan penuh kesombongan, membangga-banggakan dirinya. Ya, juga menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan akhlak ini juga hendaknya menjadi prioritas seorang ayah untuk diajarkan kepada anaknya. Ya, nah jadi anak jadi jadi orang yang tawadhu, jadi orang yang rendah hati, tidaklah uh, apa yang kita dapatkan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak sama sekali untuk berbangga-bangga dengan apa yang kita dapatkan, apa yang ada pada diri kita. Ini kita tekankan kepada anak-anak kita. Lalu kemudian kata Luqman, ya waqsid fi masyik waqdud min sautik inna inna ankarul aswat la sautul hamir. Kemudian sederhanalah dalam melangkah, ini juga masih menunjukkan kerendah hatian, ketawaduan Kemudian wabdud min sautik, ya, rendahkanlah atau perankanlah suaramu. Artinya jangan kemudian engkau mengangkat tinggi suaramu, ya. Kemudian kata Lukman, "Inna ankarul aswat la sautul hamir." Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Suara keledai. Ini semua berkaitan dengan akhlak dan adab yang hendaknya ada pada anak-anak anak-anak kita. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini yang disampaikan oleh Luqman kepada putra beliau. Kita lihat bahwa nasihat-nasihat beliau yang berkenaan dengan permasalahan agama, ya, jaga tauhid, kemudian berbakti kepada orang tua, jaga salat, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian hiasi dirimu dengan ketawaduan, jaga pembicaraanmu, ya. Ini semua adalah perkara-perkara yang penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian kata beliau Habibullah taala, "Faqad intahaja hada al-maslak al-anbiya wa salihun kama marra fi wasiyati sabiqah." Dan para nabi serta orang-orang saleh menempuh metode ini sebagaimana wasiat yang kita telah sebutkan. Wa dzakarallahu an-nabihi Ibrahim wa Yaqub alaihi alaihi masalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang nabinya Ibrahim dan Yakub ya alaihi salam apa yang diwasiatkan oleh uh, Ibrahim dan Yakub yang diwasiatkan oleh para nabi kepada anak-anak mereka tidak jauh dari apa yang diwasiatkan oleh Luqman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132 sampai ke-133 Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim ya dan Yakub telah mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Apa yang mereka wasiatkan? Ya ya wahai uh, anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagi kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya, jaga hidayah yang Allah berikan ini nak. Jangan sampai kemudian engkau meninggalkan menanggalkan keislamanmu. Ya, meninggallah engkau dalam keadaan masih menjadi seorang muslim. Ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita jangan sampai murtad dia. Ya, kita sering lihat ya banyak orang-orang murtad. Ya, kawin sama uh, siapa? Sama orang kaya ya, sama uh, public figure murtad dia. Kawin sama artis murtad dia meninggalkan agamanya. Maka orang tua harus perhatikan permasalahan ini ya. Perhatikan permasalahan ini. Ya Anda gagal anak kalau misalnya anak-anak Anda itu murtad ya. Artinya apa tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak ya. Eh, anak yang murtad kemudian dibiarkan saja, tidak dia berusaha bagaimana cara mengembalikannya ketika anaknya menikah dalam uh, apa uh, menikah dengan uh, apa dengan tata cara agama lain ya dia ikut hadir memberikan uh, selamat dan lain sebagainya ini satu hal yang sangat uh, menyedihkan di tengah-tengah kita ya kita tidak punya alwalak warbara ya orang murtad itu dalam Islam dihukum penggal ya uh, apa man baddala dinahu kata Nabi alaihi salatu wasalam barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia tapi kalau kita orang murtad ya sudah atas nama toleransi kita biarkan saja dia pindah agama ya anak-anaknya tetap dibiarkan begitu saja seperti tidak ada permasalahan sama sekali ya sudah silahkan kamu mau, mau pindah agama nggak jadi masalah ya ini satu permasalahan besar di tengah-tengah kita ya nggak tahu ajaran dari mana ini yang jelas bukan <laughs> ajaran Islam yang seperti ini ya anak-anak dibiarkan murtad kemudian orang tua bersikap seakan akan tidak terjadi apa-apa ya seakan-akan tidak terjadi apa-apa maka ini yang dipesankan oleh Ibrahim dan Yakub ya fala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kemudian am kuntum syuhada. Kemudian diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada. Idh hadara Yaqub al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Apakah kalian ikut mempersaksikan ketika Yakub ya menjelang kematiannya dia mengatakan kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" apa yang kalian sembah sepeninggalku. Jadi lihat bagaimana uh, Nabi Yakub alaihissalam menjadikan masalah akidah, permasalahan tauhid menjadi prioritas. Bahkan sampai ketika beliau akan meninggal dunia, ini yang beliau tanyakan kepada anak-anak, anak-anak beliau. Mata dan Mimba ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Apakah kalian akan tetap berada di atas agamaku atau kalian akan berpaling kepada ya sesembahan-sesembahan yang lain. Kemudian anak yang mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kemudian anak anak yang mengatakan na'budu ilahak kami akan uh, menyembah sesembahanmu dan sesembahan dari bapak-bapak kami Ibrahim, Ismail dan Ishaq ilahan wahidan ilah yang esa wa nahnu lahu muslimun dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Baik. Nah, ini menunjukkan uh, perhatian para nabi terhadap permasalahan akidah. Ya, mereka berpesan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim dan juga demikian Yakub bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qala wa asna rabbul alamin. Kita selesaikan insya Allah ya pembahasan ini. Baik. Wa rabbul alamin ala Nabihi Ismail alaihi salam biqaulihi ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Demikian juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Ismail alaihi salam. Ya, karena beliau beliau adalah seorang ayah juga, beliau memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan juga menunaikan zakat. Allah mengatakan dalam surat Maryam ayatnya ke-55, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah." Dan Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa amara Allah Ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyuhafiza ala ada'i salat ala ada'i salawat al-mafruḍat wa ayyamura ahlahu biha aidan wa yahussahum ala fi'liha kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ya beliau menjaga ya penegakan salat atau penunaian salat yang diwajibkan Demikian juga Allah perintahkan beliau untuk memerintahkan keluarganya dengan hal yang demikian dan menyemangati mereka untuk melakukannya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Toha ayat yang ke 132 wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar dalam melakukan dalam menegakkannya Unzuru barakallahu fikum Nabi sallallahu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk memerintahkan kepada anak-anak mereka, anak-anak beliau, keluarga beliau agar menjaga menjaga sholat. Baik, jadi ini adalah yang kita dapati dari orang-orang saleh dan juga dari para nabi, ya apa yang mereka tanamkan kepada keluarga mereka. Ya, jadi mereka mengajarkan atau mewasiatkan kepada putra-putra mereka untuk benar-benar menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. kalau wa yadkhulu fi tawjihil abna wa nusihim aidan ayujannibal walidu abna'ahu min kulli ma yufsidu akhlaqahum wa dinahum. Dan termasuk juga dalam bagian nasihat dan pengarahan ini ya, seorang ayah hendaknya menjauhi anak-anaknya dari segala sesuatu yang bisa merusak akhlak dan agamanya. Jadi bukan hanya me, bukan hanya apa memberikan nasihat, memberikan pengarahan saja, tapi dia juga melindungi anaknya dari pengaruh-pengaruh yang bisa merusak ya, merusak akhlak dan agama agama anak-anak tersebut. Contohnya misal simaul awani. Sebagai contoh, ya, mendengar musik. Nah, orang tua juga harus melarang anak-anaknya untuk mendengar musik. Musik haram ya. Musik haram. Jangan dengarkan dai-dai yang menghalalkan musik ya jelas-jelasnya dari Nabi alaihi salatu wasalam ya bahwa akan ada di antara umat beliau yang menghalalkan alat musik. Ini menunjukkan bahwa alat musik adalah haram. Maka hendaknya anak-anak kita kita singkirkan ya alat-alat musik dari mereka. Jangan kemudian mereka ya kita perdengarkan musik. Ya, kita ini dari kecil aja ya kelihatan banget bahwa jauh dari Islam. Dari kecil diajari nyanyi, Ya, saya kira yang seumuran dengan saya hafal semua lagu seperti bintang kecil, balonku ada lima dan lain sebagainya ya. Tapi berapa dari ayat Al-Quran yang kita hafal? Berapa dari surat Al-Quran yang kita hafalkan? Sedikit sekali. Karena dari kecil memang dijauhi dari Al-Quran. Dari kecil sudah diajarkan untuk apa? Bernyanyi, menghafalkan lagu-lagu. Bintang kecil, di langit yang biru dan seterusnya. Padahal langit itu hitam. <laughs> Ya. nah, ini menunjukkan kepada kita ke, ke, ke, kekeliruan. Ini jangan terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita dari kecil tuh diajari Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Jangan diajari nyanyi. Ya, Orang tua bangga sekali anaknya kalau ada event-event maju ke depan panggung kemudian bernyanyi. Ya anak Anda jadi hiburan ya, dilihat oleh banyak orang. Apalagi dia seorang wanita ya, harus berhias dengan rasa malu, jadi tontonan orang, jadi pemuas syahwatnya orang. Ya, Ya, kita sendiri yang salah, kita yang menjadikan anak-anak kita sebagai komoditi. Ya, dikonsumsi oleh banyak mata-mata manusia. Maka jangan kemudian dibiarkan anak-anak tersebut ya mendengar musik-musik. Wal qanawat adh demikian juga jangan dibiarkan dia menonton ya saluran-saluran TV, acara-acara atau program-program TV yang berbahaya. Ya, ya di kita lihat sendiri ya sinetron-sinetron ya diajarkan di sana cara pacaran bagaimana mengungkapkan cinta ya. Sudah jelek sinetronnya uh, apa temanya juga jelek ya, temanya jelek. nggak ada yang bagus dari sinetron kita. Ya, sudah jelek kualitasnya, acaranya juga jelek, temanya jelek yang diajarkan kemaksiatan. nggak ada yang bisa dibanggakan. Sehingga wajar anak-anak SD sekarang, anak-anak SD laki-laki dan perempuan sudah panggil papa mama. Ya, Pama happy anniversary katanya memperingati apa hari jadian satu bulan satu bulan jadian kemudian di apa dirayakan anak kelas kelas apa kelas 6 SD kelas 5 SD sudah bisa seperti itu ini pengaruh negatif dari tontonan-tontonan yang merusak ya wal alat al muharramah wa kada yuhadziru min adh-dhahabi bi abna'ihi li amakin allahwi al muharram demikian juga ya gadget-gadget yang yang apa uh, yang dipergunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik Demikian juga dia mengingatkan ya anak-anaknya dari pergi atau di, dan ingatkan juga ya e, berhati-hati membawa anak ke tempat-tempat hiburan yang dipenuhi dengan keharuman. Ya, tempat-tempat hiburan yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak tidak baik. Ya, seperti uh, nonton sirkus ya, nonton sirkus itu kadang-kadang yang tampil di sirkus itu pakaiannya minim ya atau ke tempat-tempat yang yang tidak layaklah dikunjungi oleh anak-anak. Maka ini yang harus di eh, apa diperhatikan oleh para orang tua jangan sampai kemudian dia membiarkan anak-anaknya untuk eh, berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, selesai kita dari uh, pembahasan pentingnya memberikan nasihat dan pengarahan kepada anak insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya e, pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang e, al-jalis as-salih, pentingnya orang tua untuk mencari teman yang baik bagi anak-anak mereka. Ya, jangan kemudian membiarkan anak-anak bergaul dengan pergaulan yang buruk. Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan esok hari biidnillahi ta'ala. Baik, sekarang kita akan bahas beberapa jawab beberapa pertanyaan. Ustadz ada seorang anak yang murtad justru setelah mendengar penjelasan dari guru ngajinya tentang kekafiran. Si anak tidak menerima bahwa orang di luar Islam itu kafir. Apa nasihat Ustadz bagi orang tua dalam memilihkan seorang guru agama? Ya, ini Islam liberal ya. Hati-hati ya, kita lihat dulu backgroundnya kalau backgroundnya dari uh, apa kampus-kampus liberal jangan dijadikan guru agama bagi anak-anak kita ya kita lihat tracknya bagaimana orang tersebut ya tidaklah kita memilihkan guru agama untuk anak-anak kita melainkan dari orang-orang yang benar-benar bisa kita percaya yang berada di atas akidah yang benar nah ini kasusnya murtad gara-gara guru ngaji kan aneh ya guru ngaji yang harusnya menanamkan prinsip-prinsip keislaman pada sang anak justru menjadi sebab anak murtad karena gurunya ternyata liberal, menganggap bahwa semua agama sama. Ya, kalau semua agama sama, kenapa misalnya guru ngajinya nggak pindah aja Pak, jangan jadi ustadz Pak, jadi pendeta saja. Semua agama benar. Ya, ini menunjukkan kebatilannya. Dia juga nggak berani pindah agama. Dia juga nggak berani pindah agama. Baik, sehingga apa? Eh, berhati-hati dalam memilih eh, guru agama. Jangan sampai justru anak-anak kita terjatuh pada e, kesesatan atau bahkan kemurtadan gara-gara guru ngajinya. Ya. Ustadz ayah mertua saya ulang tahun, kemudian saya diminta membantu menyiapkan makanan oleh ibu mertua dan kakak ipar untuk dibagi-bagikan kepada tetangga. Suami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut beliau mendakwahkan orang tua beliau belum sampai di sana menunaikan tauhid. Jadi beliau memutuskan untuk tidak mengucapkan selamat ulang tahun saja tanpa orang tua beliau tahu kalau beliau tidak menaikkan ulang tahun dan tetap mengikuti prosesnya seperti doa bersama dan membagikan makanan tanpa meminta tetangga dalam rangka ulang tahun. Bagaimana menurut Ustadz mengenai sikap yang diambil suami anak? Apakah sudah tepat? Lalu bagaimana sikap anak yang diminta membantu orang tua? Apakah anak diperbolehkan karena melakukannya karena terpaksa? Apa terpaksa kenapa? Kalau misalnya nggak di nggak ikut, kemudian diapain? Ya, kalau memang nggak nggak ikut acara tersebut atau kita mengatakan oh saya tidak mau ikut ikutan ulang tahun antas apa yang didapatkan ya paling cuma didiamkan ya kalau kita jelaskan dalilnya kita jelaskan bahwa yang demikian tidak diperbolehkan ini tersyabuh kepada orang-orang kafir ya kita punya dalil dan itu namanya resiko nah, kalau kita nggak ngomong seperti itu akan terus berlanjut akan ada terus ya akan berlangsung tahun depan akan diulang lagi diulang lagi diulang lagi ya jadi kita harus Eh, bersikap tegas tapi dengan dengan kelemah lembutan maaf saya ya saya akan berbakti kepada bapak dan ibu tapi untuk acara ini saya tidak mengikuti ini prinsip yang hendaknya kita ambil apa apa apa yang akan kita dapati ya apa yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita tidak mengikuti acara tersebut tidak ada ya uh, tidak tidak sampai kemudian menyebabkan kita uh, apa uh, mati atau apa paling ya didiamkan ya Nah, itulah namanya resiko dakwah. Kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Ini sama juga dengan tadi. Kalau tadi itu ulang tahun, ini acara tahlilan. Ya, acara tahlilan, ya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Alaihissalam beliau ya mendapati uh, istri beliau Khadijah wafat sebelum beliau, demikian juga putri beliau hanya Fatimah saja yang uh, masih uh, apa yang masih hidup sepeninggal beliau, adapun sebelumnya apa adapun uh, sebelum beliau wafat, putri-putri beliau telah telah meninggal dunia. Tapi tidak diwariskan dari beliau alaihi salatu wasallam beliau mengadakan acara tahlilan. Bahkan sebagian orang meneliti bahwa ya tahlilan ini tidak ada cuma di Indonesia saja, diambil dari budaya orang-orang budaya orang-orang Hindu. Wallahu alam. Ya. kalau kita lihat ya di uh, apa di orang-orang Cina, Chinese juga ya, ada mereka kebiasaan seperti ini. Berkumpul-kumpul di rumah orang meninggal ya. Kalau di tempat saya di Pangkal Pinang ada namanya Sit Moban ya. Jadi orang-orang orang-orang Chinese itu berkumpul di rumah-rumah eh, orang-orang yang telah meninggal dunia. Mungkin ini yang diada, diadaptasi oleh uh, kaum muslimin di di Indonesia dari kebudayaan mereka ini. Ya, sehingga tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu ya sudah kita jelaskan ya bahwa untuk ini saya tidak ikut tapi apa untuk uh, acara yang lain yang tidak melanggar syariat ya kita tunjukkan peran serta kita di sana kalau ada orang yang sakit kita bantu kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita kita bantu orang tua kita butuh apa kita bantu ya sehingga ini akan mengeliminir penangan negatif mereka kita tidak mengikuti itu karena prinsip agama bukan karena kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita bagaimana pendidikan anak yang sekolahnya tidak sesuai sunnah. Sudah kita bahas kemarin ya. Sudah kita bahas kemarin, dioptimalkan di rumah. Jadi setelah anak itu pulang dari sekolah, ya di rumah kita berikan pendidikan agama. Bagaimana mencari ayah yang baik untuk anak kita? Saya nggak paham ini pertanyaannya apa. Uh, tolong antum kalau bikin pertanyaan yang simple-simple saja ya, kadang pertanyaan uh, curhat setengah halaman ya. <laughs> Ya bikin yang simpel-simpel saja pertanyaannya ya. Kalau dalam acara tanya jawab seperti ini uh, terkadang kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlalu panjang. Baik, adakah kitab akidah bagi anak-anak Ustadz? Ada ya, ada. Kitab uh, Usul Asalasa itu sebenarnya juga bagus untuk anak-anak ya. Uh, dan sebagian ulama sudah pernah juga menulis kitab-kitab akidah. Di antaranya kalau saya eh, tidak salah Syekh, uh, Syekh Ali Hasan. Syekh uh, Ali Hasan uh, apa? Uh, punya kitab-kitab kecil ya. Kutaibat uh, lah, Kutaibat kitab-kitab yang sangat kecil itu pelajaran akidah bagi anak-anak. Saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Tapi insya Allah sebagian kawan-kawan juga seperti uh, Kak Erlan itu ya Kak Erlan itu buat buku-buku akidah juga ya, bukan buku-buku akidah untuk anak-anak dengan bahasa yang bisa dicerna oleh anak-anak. Ada insya Allah, eh, tinggal kita cari saja, sudah banyak ditulis oleh kawan-kawan. Ustadz, bolehkah kita menjelaskan bahwa acara tahlilan itu hanya proyeksi Ustadz atau mata pencarian karena Ustadz tersebut juga punya stok di Jangan ya, sampaikan saja bahwa eh, apa namanya bahwa perkara tersebut tidak ada dalilnya. Jadi jangan meluas, jangan meluas mengatakan itu proyek yang si Ustaz. Ya terkadang orang melakukan itu bukan karena proyek, memang ikhlas dia. Ya, tapi apa? Kita tidak melakukannya karena apa? Karena memang tidak diajarkan dalam agama kita. Sedangkan kita beragama harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melebar, langsung saja ke intinya. Kita nggak melakukan itu karena apa? Karena tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup ya. Ini pelajaran uh, apa? Tarbiyatul abna tapi merembet ke masalah tahlilan ini ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini.